Kita lanjutkan pelajaran kita atau bacaan kita terhadap syarah Masail al-Jahiliyah. Sekarang kita masuki permasalahan yang ke-110. Yang mana yang ke-110 ini adalah mengenai perbuatan jahatnya orang-orang jahiliyah terhadap para dai yang menyerukan kebenaran. Jadi mereka berbuat kriminalitas atau kejahatan terhadap para dai yang menyeru kebenaran. Kita lihat Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullahi alaih, al-mas'alatul asyiratu ba'dal miah permasalahan yang ke-110. Qatlul ladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Yaitu perbuatan mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan di antara manusia. Nah, merintahkan al qasat yaitu keadilan. Yang merintahkan al-haq, merintahkan kebenaran itu justru malah dibunuh. Qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah dalam syarahnya itu min jumlati amalil yahud al-qabihah termasuk bentuk perbuatan-perbuatan orang Yahud secara globalnya perbuatan yang jelek qatlul anbiya yaitu membunuh para nabi wa qatlud du'ati ila Allah dan juga membunuh para dai yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang orang Yahud itu terkenal, mereka itu sombong, membangkang, eh, tidak menerima kebenaran bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari kritikan mereka. Nah, bagaimana tidak? Mereka menyatakan bahwasannya tangan Allah taala terbelenggu ya, dan yang semisalnya ya dulai maghlulah ya, eh, tangan Allah taala terbelenggu dibantah Allah Subhanahu wa taala aidihim justru tangan-tangan mereka yang terbelenggu. Nah, Bahkan apa? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah taala dibentangkan, memberikan rezeki, memberikan pemberian kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki. Naam. Seperti itu. Kemudian juga contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad sami Allahu qawlan alladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia." Siapa yang mengucapkan seperti ini? Orang-orang Yahud Sungguh Allah Ta'ala telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah Ta'ala fakir. Dan kami yang kaya katanya. Ini orang Yahud. Menuduh Allah Ta'ala itu fakir. Sedangkan mereka yang kaya. Na'am barakallahu fikum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membiarkan mereka. Sanaktuhu maqalu Wa qatrahumul anbiya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan kami akan Naam membunuh atau kami akan mencatat apa yang mereka lakukan. Eh, apa yang mereka ucapkan dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Allah musta'an. Orang Yahud Nah, barakallahu fikum adalah orang-orang yang pada asalnya mereka berilmu, punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Na'am barakallahu fikum hukum mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang maghdub, orang-orang yang na'am barakallahu fikum dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Berbeda dengan orang orang Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Naam. Ya dua-duanya adalah penduduk api neraka. Innal ladhina kafaru min ahli kitab wal musrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaikahum syarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, al-Yahud dan Nasara dan orang-orang musyrikin mereka berada di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa qatlu du'ati ila Allah dan mereka di samping membunuh para nabi, mereka juga membunuh para dai yang menyeru kepada kebenaran, yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka membunuh para nabi tanpa ada unsur kebenaran, tanpa memiliki bukti yang benar, dalam artian tanpa ada unsur naam yang benar, tanpa ada alasan yang benar. Wa yaqtuluna alladziina bil qisti minan nas dan mereka membunuh orang-orang yang merintahkan keadilan di antara manusia. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini balasannya. Berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Allah musta'an. Qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah wa kadzalika man qama fi wajhil haqq wa sadda an sabilillah wa qatala du'ata ila Allah wal amirin bil ma'ruf wan nahiyin 'anil munkar. Dan seperti itu pula lah. Eh, man qama fi wajhil haqq. Orang yang dia itu Naam, berani menegakkan Eh, keonaran kejahatan di hadapan al-haq dan menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan membunuh para dai yang menyuruh jalan pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan membunuh orang-orang yang menentangkan perkara yang ma'ruf eh, dan membunuh orang-orang yang melarang dari kemungkaran fa innal ayatal karimata tatanawaluhu maka ayat yang mulia ini mencakup enam orang-orang tadi dalam artian orang-orang yang melakukan kriminalitas kejahatan Naam, di hadapan al-haq kemudian juga menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, membunuh para dai yang menyeru pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan membunuh orang-orang yang menentang perkara yang ma'ruf dan yang melarang dari perkara yang mungkar, maka sesungguhnya ayat ini mencakup mereka semuanya. Li'annahu salaka maslaka ahli jahiliyah, dikarenakan dia menempuh jalannya orang-orang jahiliyah, fayakunu hukmuhu hukmahum, maka menjadilah hukumnya seperti hukum mereka. Jadi mereka mendapatkan apa? Kabar gembira dengan adab yang pedih, wal billah. Na'am barakallahu fikum. Inilah keadaan orang jahiliyah yang mereka berupaya memusuhi dan bahkan tidak sampai di situ saja. Dalam artian tidak sampai atau tidak cukup hanya memusuhi saja, namun membunuh para pemegang al-haq dari kalangan para nabi eh, dan para dai yang menyuruh pada jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka bunuh, mereka musuhi. Hingga saat ini berarti kalau seandainya ada orang-orang eh, yang mereka benci dan memusuhi Nah, pemegang kebenaran, memusuhi al-haq, berarti mereka adalah mengikuti jalannya orang-orang Yahud. Wal'iyadu yaitu mereka mengikuti langkah-langkah orang Yahud. Wal'iyadu yang membenci al-haq, membenci pemegang al-haq, membenci orang-orang yang menyampaikan Al-Quran Sunnah, membenci orang-orang yang nah, mendakwakan Al-Quran Sunnah. Berarti ada unsur di dalam hati-hati mereka, nah penyakit yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah yaitu membunuh enam orang-orang yang merintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan membunuh orang-orang yang melarang dari perkara yang mungkar. Allah musta'an. Naam. Karena permusuhan yang yang dilakukan oleh orang Yahud, yang diterapkan oleh orang-orang jahiliyah ini tidak sampai pada permusuhan dalam artian tidak cukup sampai pada permusuhan saja bahkan sampai tingkatan pembunuhan mereka membunuh nah barakallahu fikum eh, ahlul haq membunuh para pemegang kebenaran, membunuh para nabi. Wal billah. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Semoga kita semuanya dijauhkan dari sifat-sifat yang sangat jelek ini yaitu membenci al-haq dan juga membenci para pemegang al-haq. Naam karena e, barakallahu fikum hafizakumullah perbuatan tersebut bisa menghantarkan diri-diri kita kepada naam perilaku atau